cepat pindah ke tempat ini. tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, jauh. Tuk-tunggal sudah jauh. Takut itu berapa mana? Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal dia penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. dari bola lima rompang. Huh, ya, Didukung artis-artis terkenal Eri Fadli, Ivono, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. kau tunggulah di sini. Karena ibumu rumah sedang melakukan sesuatu pada bulan dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, <laughs> jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Kandini masih tidak percaya dengan kehancuran Mak Rompang. Sehingga dia berangkat malam hari dari Tegal Sari menuju hulu sungai Tembesi, tempat persemayaman Mak Rompang. Begitu pula Kisabrang. Laki-laki itu berniat untuk pergi juga ke sana, memastikan apakah Mak Rompang masih mau menolongnya. Karena sudah beberapa kali Kisabrang memanggil Mak Rompang, tapi Mak Rompang tidak pernah datang. Sementara itu Raden Wangsa Dirja sangat tersinggung dengan sikap Kisono Keling yang masih mencurigai dirinya. Bahkan Kisono Keling juga mempersiapkan pasukan untuk menghadang Raden Wangsa dalam perjalanan ke kota raja. Bila anak bangsawan itu bertindak merugikan pasukan Singasari, Sila menghadap ke arah air terjun itu. Aku harus bersemedi, menginginkan cipta, supaya tubuhku bisa menembus dinding air terjun itu. Sehingga aku akan sampai di jalan setapak di balik air terjun. Perasaanku tidak bisa menembus air terjun itu. Seperti ada dinding batu karang yang sangat. Di balik air terjun itu, ada jalan menuju tempat perkemahan yang ternyata. Bagaimana caranya? Agar aku bisa berada di balik air terjun itu. Jarak dari tempat ini ke sana sangat jauh. Tidak mungkin dilompati. Kalau aku berenang ke sana, aku pasti tenggelam. Air terjun itu jatuh bergemuruh dengan sangat dahsyat. Sa Tibas, ako kang dapat ay makang pangdarating. itu, lalu akan aku coba berenang sampai ke balik terjun. Ya! Tubuh Gandini timbul tenggelam di antara air terjun yang jatuh bergemuruh. Bahkan setiap Gandini mencoba untuk menembus dinding air terjun itu, dia terlempar, bahkan tenggelam untuk beberapa lama. Seolah-olah tubuh yang padat berisi itu tidak ada artinya di antara gemuruh air yang bagaikan mengamuk, diusik oleh ulah Gandini. Sehingga Gandini tampak mulai putus asa. Namun anak Kirekso itu rupanya belum menyerah. Dia bulatkan tekadnya, lalu dia kumpulkan seluruh tenaganya untuk bisa menembus dinding air terjun. Dia mulai mengamati bila saat dinding air terjun itu jatuh tidak begitu deras. Ketika saat yang dinanti tiba, dan Dini memacu tenaganya. Ia berenang bagi kesetanan, sehingga tubuhnya melaju dengan kencang, menerobos dinding air yang tidak begitu tebal. Sehingga Kandini berhasil sampai ke balik air terjun. Cepat dia berpegang pada sebuah batu yang ada di balik sana. Lalu dia naik ke atas batu yang tidak terendam air itu. Sementara tamparan air terjun yang jatuh menghantam keras tubuh dan mukanya. Tapi perempuan muda itu tidak peduli. Dia melata bagaikan cicak di antara batu-batu di pinggir dinding yang berwarna gelap. Dia mencari jalan setapak ke arah persemayaman Mak Rompang. Matanya liar melihat ke sana kemari. Namun sayang, jalan yang dia cari tidak ada, kecuali dinding-dinding batu yang penuh ditumbuhi lumut. Gandini duduk terengah-engah. Dia tampak letih sekali, bahkan tiba-tiba tubuhnya terkulai dan dia pingsan karena kehabisan tenaga.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 Kau berada di tempatku. Dipaki. Aku bernama Kimu. Kenapa aku bisa berada di ruangan ini? Bukankah aku tadi berenang di air terjun? Ya, aku bawa kau kemari. Karena kau pingsan di atas batu di balik air terjun hulu sungai Tembesi. Pingsan? ya? Lalu, lalu di mana air terjun itu? Air terjun itu jauh berada di atas kepala kita. Jadi rumah ini berada di bawah air terjun hulu sungai Tembesi? Iya. A aku jadi tidak mengerti. Nanti kau juga mengerti. kenapa aku berada di dalam rumah ini? Rumah yang kusam dan gelap. Seluruh dinding rumah ini terdiri dari batu. Dan, dan rumah ini tidak ada pintu dan jendelanya. Hah? Bagaimana caranya aku keluar nanti dari dalam rumah ini? Nanti kau akan bisa keluar. Ruangan gelap. Hanya diterangi oleh sebuah lampu kecil di sudut itu. Uh, uh, kenapa Kilungut menolong aku? Hmm. <laughs> Sebenarnya aku menolongmu untuk membalas budi baik bapakmu Gandini. Oh, Kilungut tahu namaku? Kilungut kenal dengan bapakku? Bapakmu almarhum bernama Kirekso bukan? Iya, di mana? Di mana Kilungut mengenal bapakku? Dulu di Mentilit, Direkso pernah menolong aku. Ketika aku dipukuli orang-orang desa, ketika bertemu dengan aku di tengah sawah pada malam hari. Malam hari? Ya. Apa yang Silumut kerjakan malam hari di sawah? Orang-orang desa itu sedang mencari belut. Lalu aku mencegahnya. Sehingga terjadilah pertengkaran. Lalu aku dipukuli rame-rame oleh mereka. Ya, untung ada bapak. Kalau tidak, aku pasti mati di tangan mereka. Karena mereka akan membakar tubuhku dengan obor yang mereka bawa. Ya, almarhum bapakmu itu baik sekali, Gandini. Aku tidak bisa melupakan kebaikannya itu. Nah, untuk membalas budi baik bapakmu, maka aku berkewajiban menolongmu. Apalagi aku lihat tadi kau sudah pingsan dan terapung-apung di air terjun. Oh, rupanya aku pingsan tadi. Uh, apakah kilumut orang desa Mentiling? Oh, bukan Gandini. Apakah kilumut memiliki sawah di Mentiling? Tidak. Lalu, kenapa kilumut mencegah orang-orang desa itu mencari belut di sawah? Oh, <laughs> Kenapa Kilumur tertawa? Apakah pertanyaanku salah? Semua orang tentu akan bertanya sepertimu itu. Sehingga pasti orang itu akan mentertawakan aku. Dan juga kamu pasti mentertawakan aku. Kalau kamu mengetahui hal itu. Nah, sebelum kamu mentertawakan aku, lebih baik aku tertawa lebih dulu. Uh, aku tidak mengerti maksud Kilumut. Ya, semua orang yang waras pikirannya pasti menyalahkan aku, Kandini. Karena aku melarang orang memanen pelut di sawah milik mereka sendiri. Sehingga pantaslah kalau mereka memukuli aku. Tapi yang mereka tidak tahu bahwa aku adalah Raja Belut. Hah? Kau tidak percaya? Kalau begitu, perhatikanlah wujudku baik-baik. Oh, belut putih sangat besar, tapi seluruh tubuh belut putih ini penuh Sudah kau lihat wujudku yang sebenarnya, Kandini? Eh, eh, sudah. Kalau begitu, Aku akan kembali ke wujud yang tadi. Wujud sebagai manusia. Nah, aku sudah kembali ke wujud sepertimu. Apakah bapakku tahu kalau Kilumut adalah seekor belut putih? Kirekso tidak pernah tahu, Gandini. Kalau saja orang-orang yang memukuli Kilumut tahu kalau Kilumut sebenarnya bukan manusia, pasti mereka takut. Ya, mungkin juga. Suara apa itu Kilumut? Oh, <laughs> itu suara air terjun yang ada di atas kita. Kenapa baru terdengar sekarang olehku? Mungkin di atas sana sedang hujan deras. Oh, begitu. Nah, untuk membalas budi Kirekso, maka aku akan memberimu sebuah hadiah. Aku harap kau mau menerimanya, Kandini. Apakah yang akan Kilumut berikan padaku? Aku akan memberimu sebuah ilmu. Ilmu pelut putih. Oh, betul itu? Betul. Kalau kau memiliki ilmu ini, maka kau tidak akan bisa ditangkap oleh musuhmu. Bahkan kau bisa merubah dirimu menjadi seekor belut. Betul begitu, Kilumat? Betul kan, Dini? Hanya musuh yang tidak bisa kau hadapi dengan ilmu ini bila musuhmu itu mempergunakan api. Oh, begitu? Ya. Nah, minumlah air ini. Uh, air apa? Hitam pekat begini? Air ilmu belut putih. Kalau kau minum air itu, maka kau sudah memiliki ilmu pelut putih, Kandini. kalau begitu, aku minum air ini. Memang harus kau minum. Minum dan habiskan. Baik, baik. Bau amis. Eh, jangan muntahkan kan ini. Ayo, minum. Minum semuanya. Habiskan kan ini. Ayo. Ya. Eh, eh, jangan dimuntahkan. Jangan dimuntahkan. Ya, aku habiskan. Ah. Wah, bagus. Sebentar lagi rasa mualmu akan hilang. Nah, ah, ah, bagaimana? Sudah mulai hilang bau habisnya. Berarti ilmu pelut putih sudah ada di dalam dirimu. Sekarang kau bisa pergi meninggalkan tempatku ini, Gandhi. Bagaimana caranya pergi dari rumah ini, Kilumut? pintu rumah ini tidak ada. Ah, itu pintu rumahku. Hah? Hah? Sebuah lubang sebesar tongkat itu? Rubahlah wujudmu menjadi seekor belut putih. Maka kau akan bisa keluar melalui lubang itu. Oh, begitu caranya? Baik, akan aku coba merubah wujudku menjadi seekor belut putih. Ya! Wirakso itu sudah berubah menjadi seekor belut putih. Kini dia berenang keluar melalui lubang Bentar lagi dia akan sampai di dunia luar. Ah, aku sekarang sudah merasa lega. Karena kebaikan bapaknya sudah bisa aku balas. Fatno, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Eh, gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip.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 Ah, Galimi tiba-tiba muncul dari dalam air terjun itu. Nah, nah, nah, nah, ini dia berenang ke tepi. Ah, aku harus bersembunyi supaya dia tidak melihatku. Anak Irakso itu memang tinggi ilmunya. Dia tidak tenggelam di dihantam air terjun yang keras itu. Bahkan dia berenang-renang tenang saja ke tepi. Dan kalau saja dia melihat aku, aduh, pasti dia akan membunuhku fokus. Oh, dia tidak melihat aku. Apa yang dilakukannya di sini ya? Apakah dia baru datang dari tempat persembahyangan Mak ah, Aku tidak boleh kalah dengan dia. Sebentar lagi aku juga akan sampai di tempat persembahyangan Mak tidak bisa berhubungan dengan Marompang. Mungkin ini sudah bicara yang aneh-aneh pada Marompang, sehingga Marompang benci kepadaku. Kini aku harus mencari jalan lain untuk menghadapi musuh-musuhku ini. Aku tidak bisa mengandalkan Kisana Keling atau Raden Wangsa Dirja. Mereka sangat percaya kalau aku juga memiliki ilmu yang tinggi. Dan aku mau kepercayaan mereka itu tidak hilang. Ah, tapi Bagaimana caranya supaya aku bisa menghadapi musuh-musuhku dari Tegalasari? Ah, celaka. Ah, bisa berangkapak murung. Ada apa sebenarnya, Ki? Ah, kau perempuan. Tahu apa kau urusan laki-laki, Suni? Sebagai istri, tentu wajib aku mengetahui yang menyisakan hati Ki Sabrang. Sehingga membuat Ki Sabrang murung sekali. Iya, aku sedang bingung memikirkan musuh-musuhku, Suni. Musuh? Musuh yang mana, Ki? Bukankah sekarang yang sudah bertambah aman? Apalagi Kisono Keling dan Raden bangsa Dirja selalu di dekat Kisabrang. Itu yang aku bilang, bahwa kau perempuan. Kau tidak akan tahu urusan laki-laki. Siapa tahu aku bisa mengurangi kemurungan Kisabrang. Asal aku tahu apa yang membuat Kisabrang murung seperti ini. Kau tidak akan bisa memikirkannya, Suni. Ya, siapa tahu, Ki. Hmm, baiklah. Asal kau tahu saja. Kau tahu bahwa sebentar lagi aku tidak akan jadi petinggi desa ini, Suni. Hah? Kenapa? Apakah Kisabrang dipecat oleh Sri Baginda Maharaja? Bukan. Lalu? Kenapa, Ki? Anak Kirekso sedang menyusun kekuatan di Tegal Tegalasari. Kandini? Iya, Kandini. Dia sedang membentuk dan melatih pasukan di sana. Lalu setelah kuat, dia berniat untuk merebut kekuasaanku di Mentilin ini. Oh, kenapa kisah Harus cemas? Bukankah kisah Keling dan Raden Bangsa Dirja siap membantu Kisah Ah, tampaknya mereka tidak akan membantu aku. Kalau persoalan yang aku ada hanya sebegitu, karena mereka menganggap aku memiliki ilmu yang hebat. Oh, celaka. Tapi, kenapa kita akan Cemas? Ya, karena aku tidak memiliki ilmu seperti yang mereka duga, Suni. Oh, begitu. Aku juga baru tahu. Tapi ilmu-ilmu yang lain aku punya, Suni. Iya, aku tahu. Ki Sabrang sudah sering menceritakannya padaku. Istriku juga tidak boleh tahu kalau aku tidak mempunyai ilmu sama sekali. Nanti dia akan seenaknya padaku. Kenapa kita harus takut menghadapi Gandini? Bukankah desa Mentilin juga mempunyai prajurit-prajurit yang bisa diandalkan? Ya, tapi aku tidak akan bisa menghadapi Gandini. Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi. Halo pengantin baru.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 Ki Sabrang masih duduk dengan wajah murung. Sedangkan istrinya berpikir bagaimana memecahkan persoalan ini. Kalau saja Ki Sabrang tidak lagi jadi petinggi desa Mentilin, tentu dirinya pun tidak jadi istri petinggi desa lagi. Tentu dirinya akan diremehkan oleh orang-orang sekitar. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mama Rompang. Episode ke-11 Permata Merah Demi Diperkembangkan oleh Denhas Adia Suara Bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat buat Aladin, Obat terlambat bulan Menfas Kapsul Tablet obat kuat dan begal ini Rema dan jamu godok Sabtu Rila. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.